Ayat yang ke-23 Sekali lagi, sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya, ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang terpenting yang dengannya seorang hamba harus mementingkannya. Yang dengan itu seorang dai harus memulai dakwahnya dengannya. Yang dengan itu seorang nasih ketika memberi nasihat untuk mementingkan perkara tauhid. Nah, kalau ayat yang sebelum sebelum ini walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut bentuk pendalilannya adalah bahwasanya tauhid itu perkara terpenting Allah tidaklah biarkan setiap umat kecuali dikirim seorang rasul misinya adalah at-tauhid misi setiap rasul. Ketika tauhid dijadikan misi setiap rasul menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang terbesar. Tidak pernah berhenti setiap rasul dikirim mesti perkara tauhid. Maka pada ayat ini Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kalimat wa Artinya adalah amara wa wassa, yakni memerintahkan. Memerintahkan atau mewasiatkan Rabbuka. Di sini ada suatu perkara penting. Kenapa Allah tidak menyatakan waqadha ilahuka atau menyatakan waqadha waqadallahu? Tetapi kenapa Allah memakai waqadha rabbuka? Maknanya adalah waqadha malikuka wa khaliquka wa mudabbiruka wa raziquka wa muhyika wa mumituka telah memutuskan, telah memerintahkan dan mewasiatkan Rob kamu. Apa itu Rob? Khalikuka, penciptamu. Pemilikmu, malikuka. Wa mudabbiruka, dan yang mengatur kamu, memelihara kamu. Sehingga dipakailah kalimat Rabb. Tidak kemudian dipakai kalimat ilah. Tidak kemudian dipakai kalimat Allah dalam perkara ini. Ada suatu perkara penting. Wa rabbuka maknanya wa qadha khaliquka wa malikuka wa mudabbiruka. Boleh dilanjutkan wa razikuka pemberi rizkimu, wa muhyika yang menghidupkan kamu, wa mumituka yang mematikan kamu, dialah Allah. Penciptamu, pemilikmu, pengaturmu. Ini yang sedang memberi wasiat. Ini yang sedang memerintahkan kamu sekarang. Apa perintahnya? Allah ta'budu illa iya. Agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Nah, Kenapa Allah memerintahkan peribadatan hanya untuk dirinya? Kenapa Allah mewasiatkan agar ibadah tidak boleh diberikan kepada selain dirinya? Dikhususkan untuk dirinya apa sebabnya? Karena dia adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Khalik wa Malik wa Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Kalau dia pencipta, dan dia yang sendirinya pemiliknya dan dia sendiri pengaturnya maka ibadah tidak boleh diberikan selain kepadanya. Rahim tu ikhwan? Barakallahu fikum. Ini faedah kenapa dipakai kalimat Rabbuka. Allah ta'budu illa iya. Sekali lagi, tauhid harus mengandung dua unsur yang tidak boleh lepas salah satu dari keduanya. Apa kedua unsur itu tadi? Dana Naam. Abdul Latif. An-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. Tidak boleh lepas tauhid dari dua unsur ini. Tidak boleh hanya isbat saja. Isbat saja tidak diberi nama tauhid. Penafian saja tidak diberi nama tauhid. Oleh karena itu Allah menyatakan Allah ta'budu. Apa ini? Nafi atau isbat iman? Nafi illa iya. Ini adalah isbat. Sama seperti kalimat la ilaha illallah. Dua unsur atau diberi nama pula dengan dua rukun tauhid. Jadi kalau ditanya apa dua rukun tauhid, jawabannya adalah al-nafi aw an-nafi wal isbat. Dalam ayat ini pun sama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah, ini wasiat dari Rabb kalian. Wabil walidaini ihsana. Dan wasiat yang berikutnya adalah agar kalian berbuat ihsan kepada walidain, kepada kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua harus mendapatkan ihsan, perbuatan baik dari kita? Karena keduanya rabbayanis saghira. Keduanya telah memelihara kami. Coba kita perhatikan kalimat Robba. Pada ayat ini, ayat surat Al-Isra, antum bisa perhatikan pada ayat ke-23 sampai ke yang berikutnya, Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian eh, kemudian wabil walidaini ihsana dan Allah Rabb kalian itu mewasiatkan memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma kalau ternyata telah kamu temuin mereka dalam keadaan tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahum uffin. Jangan kalian mengucapkan kepada keduanya kalimat uff. Kalimat penentangan yang paling ringan. Kalimat penentangan, penolakan yang paling ringan, uff. Nah, ini kalau di, di Indonesia mungkin nggak nggak ada uf, ya. Yeah. Mungkin yang lainnya. Yang semisal dengan ini, misalnya apa Zubair? Ah, nah boleh. Dan yang semisalnya yang menunjukkan penolakan, ketidakterimaan dia, yang paling ringan. Tentunya yang lebih besar dari itu, yang lebih parah daripada itu, menolak dengan membentak, lebih parah lagi. Ini termasuk balaghah Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran menyatakan wala lahuma uffin? Menunjukkan bahwa yang lebih berat dari kalimat uff dan yang semisalnya lebih diharamkan, lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma dan janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumu karima tapi hendaknya engkau mengucapkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, kaulan karima, pembicaraan, kata-kata yang lembut, yang baik, yang sopan. Kemudian Allah lanjutkan berikutnya. Naam. Waqfid ma janahad dhulli minar rahmah. Dan hendaknya engkau tawadhu, merendahkan diri di hadapan orang tua. Kalau yang enggak punya fulus biasanya memang merendahkan diri. Ya karena butuh fulus, butuh uang. Nah, kebetulan belum punya rumah setelah nikah, nggak mampu ngontrak, ngumpul sama orang tua, ya masih pantas lah kalau merendahkan diri, karena lagi butuh. Nah, yang biasanya ini sering sombong dan tidak tawabu kepada orang tuanya, kalau sudah merasa mampu. Ini yang lebih parah. Lebih jahat lagi, sudah butuh masih sombong. Nah, ini lebih parah lagi. Sudah nggak punya fulus, masih ngangkat dahinya kepalanya kepada orang tua. Nah, ini lebih jelek lagi. Ini. Nah, barakallahu fikum waqfid lahuma janaha dhulli min rahmah sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Wakul ini, perhatikan kalimat ini. Wakul Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Coba perhatikan kalimat Rabbayani. Kedua orang tua yang telah memelihara kami ketika kami masih kecil, memelihara aku ketika aku masih kecil nggak mampu berbuat apa-apa, mendulangnya ketika kita lapar, memberi minum ketika kita haus, yang kita tidak mampu untuk mengambil minum sendiri ketika kita masih kecil, ketika kita sakit dilindungi, disayang, diobati, capek ketika kita sakit, menangis mereka ketika kita sakit. Ini Rabba, kalau dia Rabba, yakni Rabbayani yang telah memelihara aku, maka wajib al-ihsan. Wabil walidaini ihsana. Lah ini kalau kedua orang tua yang seperti itu saja, dalam pengertian perbuatan baik mereka, kasih sayang mereka, perhatian mereka kepada kita yang seperti itu, kita diwajibkan berbuat baik. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Yang telah berbuat ihsan kepada kita, menciptakan kita, memberi kekuatan yang sebelumnya kita lemah, memberi rizki setelah kita sebelumnya tidak punya apa-apa. Dilindungi kita dari berbagai macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur rizki kita dan seterusnya. Lebih dari itu Allah Al-Malik yang memiliki kita dengan kepemilikan yang mutlak. Maka tidak pantas untuk kita tidak menyerahkan hak-hak Allah untuk kita tidak berbuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh ya ikhwan? Nah, dalam ayat ini ada suatu hal kali atau suatu perkara penting, suatu kalimat tertentu yang Allah gunakan dalam firman-Nya ini untuk mengingatkan kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah itu Rabbun. Siapa itu Rabbun? Rabb itu adalah Khalid. Malik, mudabbir, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua itu Rabbayana. Yang memelihara kita. Dia Rabb bagi kita dalam pengertian sejak kecil kita dilindungi. Yang melahirkan kita. Kemudian dipelihara kita. Disayang. Maka atas dasar itu Allah menyatakan. Wabil walidaini ihsana. Allah gabungkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini setelah penyebutan perintah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Perkara ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan bahwa perkara birrul walidain adalah perkara yang sangat besar. Sering Allah gabungkan, Allah sebutkan secara bersama-sama dengan haknya yang terbesar yaitu tauhid. Perintah birrul walidain sering Allah sebutkan setelah perintah terbesar yaitu tauhid menunjukkan bahwa birrul walidain ini memiliki posisi yang sangat luar biasa di dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah dalam riwayat hadis Abi Bakra bukan Abu Bakar tetapi Abi Bakra radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah menyatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair Maukah kalian aku beri kabar kepada kalian tentang dosa yang terbesar. Kulna bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang terbesar itulah al-isyrak billah perbuatan syirik yaitu lawan daripada apa syirik? Tauhid. Kemudian uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini sama dengan ayat. Ayat menyatakan hendaklah kalian bertauhid, jangan berbuat syirik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan kalian tentang ber atau dosa yang terbesar? Para sahabat menjawab tentu wahai Rasul. Rasulullah menyatakan al-isyraku billah. Perbuatan syirik kepada Allah. Sama dengan ayatnya. kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Kemudian wa uququl walidain. Dosa terbesar setelah itu dalam pengertian dalam hadis ini adalah durhaka membangkang kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muwahhidin. Setelah dia mengenal hak-hak Allah dan memberikannya, jangan lupa juga hak-hak kedua orang tua yang wajib untuk kita penuhi, harus kita hormati, harus kita berkata lembut kepadanya. Nah, dalam ayat ini apa yang bisa dipetik yang kaitannya dengan bab bahwasanya tauhid itu adalah perkara terpenting. Di sini Allah memulai perintahnya dari sekian perkara pada ayat ini adalah dengan perintah tauhid wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ini adalah perintah apa? Untuk mentauhidkan Allah. Disebutkannya kalimat tauhid atau perintah untuk bertauhid pada peringkat pertama menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara terpenting. Bisa dipahami ya ikhwanna? Nah, ayat ini kelanjutannya adalah nah di dalam surat apa tadi? Al-Isra. Pada ayat yang berikutnya Perhatikan ayat yang berikutnya. Wa qawlihi ta'ala Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat yang keempat dari kitab tauhid ini adalah apa yang terdapat dalam surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian Wa'budullaha. Apa makna wa'budullah? Antum? Wahidullah. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Abbas. Wa'budullah ay wahidullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini pun dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Coba perhatikan ayat surat An-Nisa ini. Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Terus wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil wama malakat aymanukum Ayat ini dikenal dengan ayat Al-Hukukul Asyarah. Ayat ini terkenal dengan nama ayat Al-Hukuk Al-Asyarah. Yakni hak-hak yang berjumlah sepuluh. Dimulai dengan hak Allah. Dimulai dengan hak terbesar yang harus dipenuhi oleh setiap hamba Allah. Yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini hak tertinggi. Kemudian Allah lanjutkan wabidil kurba, wabil walidaini ihsana. Yang berikutnya hak kedua orang tua. Wabidil kurba dan kerabat dan seterusnya dan seterusnya disebutkan sampai berjumlah sepuluh hak yang harus dipenuhi oleh setiap hamba Bentuk pendalilan ayat dari ayat ini bahwasanya tauhid adalah perkara terpenting adalah saya ulangi disebutkannya perintah tauhid ini pada peringkat pertama. Allah memulai perintahnya ini dengan perintah untuk bertauhid. Kemudian baru wabil walidaini ihsana bisa difahami kalau ditanya bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini bahwasanya tauhid adalah perkara terpenting jawabannya adalah dikarenakan Allah memulai perintah untuk memenuhi hak-hak yang berjumlah 10 ini dengan pemenuhan hak tauhid nah dalam ayat ini sekali lagi birul waliden pun disebutkan pada giliran berikutnya setelah tauhid. Menunjukkan perkara ini besar. Hati-hati ya kawan kepada orang tua. Walaupun kita posisinya berdakwah, jangan kemudian menyombongkan diri. Jangan sampai keluar dari kita kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Wah, bapak ini kuno kalau seperti ini. Kalau begini bapak ini taklid. Jangan. mukolib Bapak ini. Allah melarang taklibah. Ini akhlaknya musyrikin. Jangan, jangan seperti itu. Berdakwah itu. Dengan kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang lembut, dilihat suasana yang tepat, memilih waktu-waktu dan kondisi yang pas untuk menyampaikan dakwah. Kalau nggak bisa melalui lisan, pakai tulisan dengan kata-kata yang lembut disertai doa. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati Bapak. Mudah-mudahan Allah memberi, mencurahkan barokahnya kepada Bapak, Ibu. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan tentang perkara ini, Allah menyatakan begini. Tentang perkara ini, Rasul menyatakan seperti ini. Nah, ini perkara yang penting. Sekarang ini nggak jarang ada permasalahan kalau sudah beranjak mau menikah. Anu Ustaz, gimana kalau seorang tua tidak setuju putrinya dilamar oleh seorang salafi ahli sunnah? Apa boleh pakai wali hakim? Nah, lo kenapa nggak setuju? Ya karena dilamar oleh salafi. Ternyata dilacak-dilacak bukan itu sebabnya. Nah, si akhwat ini nggak hormat sama orang tuanya. Nggak hormat. keluar nggak minta izin, mau taklim nggak izin. Ya. Nutup pintu pun nggak rapi, right. tutup pintunya. Nah, nggak hormat. Oh, kok seperti ini akhlaknya? Nah. Atau sebaliknya, al-akh yang datang mau melamar pun nggak sopan. Nah, Kan ada istilahnya katanya orang Jawa itu unggah-ungguh apa ya? Ya gimana lah caranya yang baik menurut adat sini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini penting. Ya, penting. Barakallahu fikum. Akhirnya diputusin bahwa orang tuanya menentang dakwah. Padahal enggak. Sebenarnya dia yang akhlaknya enggak baik terhadap orang tua. Intabihu hati-hati dalam perkara ini. Nah. Kemudian pada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ada sebuah faedah penting juga bahwasanya di antara syarat sah di antara syarat sah diterimanya sebuah ibadah Ana nah, ulangi dari ayat surat An-Nisa ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ada sebuah faedah penting yang bisa diambil yaitu bahwasanya sebuah ibadah tidak bisa diterima atau syarat sah diterimanya sebuah ibadah adalah pelakunya tidak melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan yang bersifat umum atau mutlak ataupun kesyirikan yang bersifat khusus atau terbatas. Apa maksudnya kesyirikan bersifat umum? Yakni kesyirikan yang bisa membatalkan seluruh amalannya. Ini kesyirikan yang bersifat umum. Seperti beristighatsah kepada makhluk kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan dan dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian kesyirikan-kesyirikan yang sering dinamakan dengan syirik akbar. Ini bisa membatalkan seluruh ibadah dia secara umum. Ataupun melakukan kesyirikan yang sifatnya khusus, terbatas. Itu yang dinamakan dengan syirik asghar. Di antaranya riya, Nah, ini membatalkan ibadah tertentu yang dia lakukan, yang di dalamnya dia tercampur dengan syirik. Misalkan melakukan sebuah ibadah, sodakoh, tetapi ria dalam sodakohnya. Nah, ria itu syirik asgar, membatalkan sodakoh tersebut, tapi nggak membatalkan sholat dia. Tidak membatalkan saum dia yang nggak tercampur dengan ria. Oleh karena itu ayat ini menyatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Syai'an di sini baik syiriknya itu akbar ataupun asghar. Nah, baik yang diibadai selain Allah itu seorang nabi atau seorang malaikat ataupun seorang saleh, seorang alim ataupun lebih-lebih yang lainnya. Ini fungsi dari kalimat syai'an. Dari mana syarat tersebut diambil? Coba perhatikan. Dari mana persyaratan bahwasanya ibadah tidak bisa diterima kecuali kalau terbebas dari syirik? Coba perhatikan ayat wa'budullaha, perintah untuk beribadah bertauhid. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Kenapa kalau berbuat syirik, ibadahnya batal. Digandengkan oleh Allah, larangan berbuat syirik dengan perintah untuk ber, beribadah. Menunjukkan di sini ada sebuah isyarat, ada sebuah indikasi bahwasanya kalau ibadah tercampur dengan syirik, ibadah itu menjadi tertolak. Ini faedah yang bisa diambil. Baik syiriknya itu akbar ataupun asghar akbar yang bisa menolak memutuskan semua amalan dia secara menyeluruh walaupun sholatnya ikhlas karena Allah walaupun sodakohnya karena Allah walaupun bangun masjidnya yang besar itu karena Allah tidak ingin dipuji dan disebut-sebut oleh orang di sekitarnya tapi dia berbuat syirik akbar maka tertolak sodakohnya tersebut ini yang pertama, atau syirik asghar sebagaimana tadi dijelaskan. Ayat ini wa'budullah la tusyriku bi syai'an diberi nama apa tadi? Ayat apa? Al-huququl asyarah. Nah, Kemudian ayat yang berikutnya. Sampai di sini difahamin ya ikhwan. Qala Allah wa qawlihi ta'ala. Qul ta'alau. Atlu ma harrama rabbukum. Alaikum. Alla tushriku bihi syai'an. Lagi-lagi Allah menyatakan. Wabil walidaini ihsanah. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu, kaum musyrikin. Sampaikan kepada mereka. Kalau kemarilah kalian, kemari. Atlu. Aku akan bacakan, aku akan sampaikan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Kalimat seperti ini lebih masuk dan lebih mengena kepada mereka orang-orang Arab pada masa itu dan juga orang-orang yang mengerti bahasa Arab lebih mengena dibanding menyatakan haramallahu alaikum lebih mengena ketika dikatakan ma harrama rabbukum mereka paham nggak perlu terjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan-terjemahan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atau Tuhanmu akhirnya hilang makna Rabb Ya. Kalau mereka Quraisy ketika mendengar ayat ini suatu teguran luar biasa. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Siapa rabbukum itu? Khaliqukum. Pencipta kalian. Ini yang sedang mengharamkan sekarang perkara-perkara ini. Wa malikukum yang memiliki kalian dengan kepemilikan yang bersifat mutlak. Tidak terbatasi oleh apapun. Wa mudabbirukum. Yang mengatur kalian. Mengatur gerak jantung kalian. Mengatur gerak peredaran darah kalian. Mengatur rizki kalian. Berapa kalian akan dapat rizki selama hidup kalian. Yang mengatur mati kalian. Yang mengatur jumlah oksigen yang akan kalian hirup selama hidup ini. Nah, berkurang oksigennya akan dihirup karena kalian pernah pilek dalam setahun tiga kali. Nah, semuanya sudah diatur sama Allah. Nah ini yang mau menyebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Qul Alau, Kemari. Atlu. Aku akan bacakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum. Apa yang telah diharamkan oleh rob kalian. Ini masuk langsung mengena ke hati mereka. Luar biasa kalimat-kalimat ini. Apa itu yang akan disampaikan oleh Rasul kepada mereka sebagai perintah Allah? Dari sekian perkara yang diharamkan itu, Allah tushriku bihi syai'a. Agar kalian tidak berbuat syirik. Tidak menyekutukan dan tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan. Sesuatu apapun Ayat ini pun berkaitan dengan sepuluh wasiat. Makanya ayat ini diberi nama dengan Al-Wasaya Al-Ashr. Diberi nama dengan Al-Wasaya Al-Ashr. Kalau tadi Al-Hukuk Al-Asharah. Loh kenapa Ustaz ini yang tadi asyarah, yang ini kok asyar? Nah, perlu belajar apa? Bahasa Arab. Nah, yang tadi apa namanya? Masya Allah. Nah, ini yang tadi yang di surat An-Nisa. Wa'budullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى dan seterusnya satu persatu berjumlah 10 hak-hak yang berjumlah 10 ini surat An-Nisa ayat 36 kemudian berikutnya pada surat Al-An'am diberi nama apa Al-Wasaya Al-Ashr Nah, wasiat-wasiat yang jumlahnya 10. Bukan ten komandemen ya. Iya. Lain lagi ini, ini wasiat yang berjumlah 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tum? Nah, dari wasiat-wasiat yang berjumlah 10 ini dengan apa Allah memulai? Dari sekian perkara penting Allah menyatakan Allah tusyriku bihi syai'an. Ini wasiat pertama dan terutama agar kalian tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam peribadatan. Berdoa kepada Allah tahajud malam hari, setiap malam bertahajud, setiap pagi sholat duha, berdoa kepada Allah menangis, meminta rezeki meminta selamat, panjang umur, dan seterusnya. Tapi setiap Jumat manis dalam sebulannya dia berdoa ke kubur. Yes, 15 menit tak. Padahal tahajudnya 2 jam tiap malam. Tahajudnya 2 jam setiap malam. Duhanya sholat 6 rakaat. 6. Kemudian uh, sholat ini dan sholat itu beribadah kepada Allah, saum, sedekah dan seterusnya. Terus sebulan hanya sekali malam Jumat manis, 15 menit saja. Datang ke kuburan minta keselamatan. Bubar yang semuanya. Bubar sudah yang lainnya. Gagal. Padahal cuma 15 menit tok. Nah. Hanya 15 menit menggugurkan yang sebelumnya. Lah, ini hak terbesar yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terbesar dari sepuluh wasiat yang disebutkan dalam ayat ini. Allah tusyriku bihi syai'an. Kalimat syai'an menunjukkan bahwa baik yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah itu seorang malaikat sekalipun Jibril misalkan pimpinan para malaikat dijadikan tandingan. Lo nggak berdoa sama wali, doanya nggak tanggung-tanggung ke Jibril. Cuma setahun sekali di bulan Syaban saja. Sehabis maghrib sampai isya, doa mohon ke Jibril. Nah, padahal sepanjang tahun 365 hari dia berdoa kepada Allah siang dan malam ibadah. Minta ya Jibril, beri anak rizki yang banyak. Ya Jibril, tolong kambing saya diperbanyak dan dilariskan. Nah, bubar semuanya. Nah. Walaupun Jibril, apalagi cuma sekedar orang biasa. Apalagi lebih parah lagi kalau yang dimintai doa itu ternyata benda-benda gamelan ya, dijadikan pusaka untuk menyelamatkan diri keris setan gober dijadikan pusaka untuk menaikkan jabatannya ya. nah, ini lebih lebih parah lagi ini fungsi kalimat syai'an pada ayat Allah tusyriku bihi syai'an. Syai'an. Semua perkara dari makhluk-makhluk Allah. Nah, tidak pandang bulu. Tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata pada al-wasaya al-ashar ini tadi. Sama dengan al-hukuk al-asharah. Setelah perintah untuk bertauhid Allah lanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hati-hati ya kawan. Masalah birrul walidain ini perlu dikaji khusus. Tidak cukup waktu kalau dibahas sekarang. Nah, Hada dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ayat ini adalah ayat terakhir di dalam kitab Tauhid sebelum memasuki bab pertama di dalam kitab tauhid dan kitab tauhid ini diakhiri dengan hadis atau asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dari hadis Abdullah bin Amr Rasulullah menyatakan ridha Allah atau ridha Rabb fi ridha al-walidain wa sakhatuhu atau sakhatuhu na'am wa sakhatuhu fi sukhtil walidain na'am wa sakhatuhu fi sukhtil walidain Sesungguhnya kata Rasulullah, keriduan Allah itu terletak dan bergantung kepada ridhonya walidain. Kalau walidain ridho, maka Allah pun atau sebagai alamat bahwa Allah akan ridho. Sebaliknya, kalau walidain gak ridho, marah karena suatu perkara yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ketahuilah bahwa itu adalah alamat bahwa Allah marah Nah, ini pun menunjukkan tentang besarnya hak-hak kedua orang tua. Maknanya adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, bukan maksiat. Kalau orang tua nggak riba kepada kita karena kita melakukan ketaatan kepada Allah, bukan berarti Allah nggak riba kepada kita, enggak. Orang tua nggak ridho kepada kita kalau kita sholat berjamaah di masjid lima waktu terus menerus, bukan kemudian Allah nggak ridho kepada kita. Orang tua kita marah karena kita mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah, menjauhkan diri kita dari bid'ah. Kemudian dinyatakan ini sebagai isyarah atau alamat bahwa Allah akan marah, bukan. Tetapi dalam perkara-perkara yang memang itu haknya kedua orang tua. Perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk satu makhluk pun. Kalau konsekuensi dari ketaatan kepada makhluk itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Siapapun makhluk itu. Tetapi untuk walidain diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua orang tua kita itu musyrik sekalipun kafir bukan hanya orang awam, kafir musyrik. Toh ternyata Allah masih memerintahkan kita untuk memperlakukan keduanya, bergaul dengan keduanya, menemani keduanya dengan cara yang terbaik. Ini makna hadis ridha ar-rabbi fi riba al-walidain wa sakhtuhu fi sakhtil walidain yakni ridha Allah itu bergantung dengan adanya ridha kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf ya, fil ma'ruf dan kemarahan Allah pun bisa datang dan muncul dengan sebab kemarahan kedua orang tua fil ma'ruf. Jadi harus diberi batas qaid apa? Fil ma'ruf. Nah, bukan dalam perkara yang maksiat. Wallahu alam bisawab. Nah. Ila huna al-muadzin yuadzin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.